ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا ويهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم kepada para habaib, para ulama, para kiai, para asatidah para tuan-tuan guru, tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan serta senantiasa kita doakan semoga para ulama kita, guru kita, ustadz kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran di dalam menanggung segala risiko perjuangannya serta diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tidak lupa salam ini tentunya secara khusus saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Semoga segala pengorbanannya, baik tenaga, pikiran, dan lain sebagainya akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian secara istimewa salam ini kita tentukan kepada calon-calon jamaah haji Bapak, Ibu yang insya Allah tahun ini akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji ke tanah suci kita sama-sama doakan mudah-mudahan akan dipermudah dan diperlancar oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian akhirnya salam ini saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan mauqifah nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Akhina Al-Fadil Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas Hafizullah Ta'ala di mana tadi beliau dalam panjang lebar itu menerangkan kepada kita tentang pentingnya halal bihalal dan pentingnya kita menjaga diri untuk tidak sembarangan berbuat kesalahan kepada orang lain sehingga kita tidak menjadi orang yang muflis orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dan sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Nah kemudian dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan satu dialog tentang haji yang insya Allah dialog ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya minta tolong diperhatikan dengan benar, diperhatikan dengan betul-betul, yaitu penuh kecermatan, karena ini akan sangat bermanfaat baik bagi yang sudah haji apalagi baru bagi yang baru mau berangkat haji bahkan bagi mereka yang masih lama pun ibadah hajinya ini tetap akan sangat bermanfaat insya Allah nah dialog yang saya mau sampaikan adalah dialog di antara seorang guru dengan seorang muridnya gurunya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad radhiyallahu taala anhu. Imam Ali Zainul Abidin ini adalah putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tidak lain dan tidak bukan adalah putra dari Siti Fatimah Zahra, putrinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya putri namanya Siti Fatimah Zahra Batu Sarah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian punya anak ada Al Hasan, ada Al Husain. Nah, Al Husain ini punya anak bernama Ali Zainul Abidin. Nah, putranya yang bernama Ali Zainul Abidin inilah salah satu putra beliau yang selamat dari pembantaian di padang Karbala. Kalau kita menengok sejarah tahu itu anak cucu Nabi di zaman Sayyidina Husain itu satu keluarga digiring ke padang rumput yang luas, padang pasir yang luas, kemudian dibantai oleh penguasa dolim saat itu. Saya usir dibunuh, anak-anak dibunuh, keluarga dibunuh, keponakan dibunuh, paman paman dibunuh. Saat itu yang terbunuh hampir 80 orang. Jadi semua dibantai habis dan yang tersisa hanya beberapa anak-anak kecil dan seorang pemuda yang sedang sakit tidak ikut bertempur, dialah Imam Ali Zainal Abidin. Nah, kalau saat itu semua dibunuh mati, mungkin saat ini keturunan Rasulullah sudah tidak ada. Kalau saat itu semua, yaitu anak Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan dibunuh, maka detik ini tidak ada lagi keturunan Nabi kita dari Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Tapi kehendak Allah lain. Ternyata anak-anak kami sekecil selamat tidak terbunuh Nah mereka beberapa dari anak Sayyidina Hasan dan sementara ada seorang pemuda yang umurnya sudah 17-an tahun saat itu sedang sakit keras sehingga dia tidak bisa bertempur di medan tempur untuk membela keluarganya dan dia termasuk yang selamat walaupun mengalami penyiksaan walaupun mengalami intimidasi dan penganiayaan nah dialah yang bernama Imam Ali Zainul Abidin nah Imam Ali Zainul Abidin inilah yang keturunannya menyebar saat ini ke seluruh pelosok dunia termasuk ke negara kita yang tercinta Republik Indonesia daripada keturunan beliau adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia sembilan-sembilannya keturunan dari Al-Imam Ali Zainul Abidin apakah itu Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, semuanya mereka adalah keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. saat Bapak Ibu mau lihat lebih jauh bagaimana silsilahnya, Bapak Ibu bisa melihat silsilahnya di beberapa kitab yang sudah dicetak, diterbitkan, ada di toko-toko buku. Ada kitab Asam Tudahira, ada kitab Khidmat Rashira, ada kitab sejarah pembawa Islam ke Indonesia, ada sejarah ada kitab sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada juga kitab sejarah tentang Wali Songo. Kalau Anda baca, Anda tahu siapa mereka. Nah, yang kita akan ceritakan ini adalah Al-Imam Ali Zainal abidin yang selamat dari pembantaian Karbala Al-Imam Ali Zainal abidin yang daripadanya turun menurun yaitu menyebar keturunan Sayyidina Husain di seluruh dunia hingga Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Imam Ali Zainal Abidin dia tampil sebagai guru di kota Madinah. Beliau layak. Beliau seorang ahli fikih, ahli syariat, termasuk juga beliau seorang yang sangat zuhud terhadap kehidupan dunia. Dan setelah peristiwa pembantaian keluarganya, beliau mengundurkan diri dari bidang politik, beliau tidak mau ikut campur lagi urusan pemerintahan. Karena beliau betul-betul mengalami goncangan yang cukup hebat. Adik-adiknya bahkan ada satu bayi, dia punya adik ikut terbunuh dalam peristiwa pembantaian tersebut. Dan singkat cerita, begitu beliau membuka majlis luar biasa, ribuan umat belajar kepada beliau, ribuan umat menghadiri majlis akhirnya Dan antara sekian banyak murid-muridnya adalah seorang murid yang biasa dipanggil dengan Sibri. Sibri ini rajin ikut ngaji di majlis taklimnya, ikut mencatat apa-apa yang di uh, yang disampaikan oleh sang guru. Suatu hari, Sibri berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, pulang, yaitu dari Mekah pulang ke Madinah, beliau menemui gurunya. Gurunya kita lain dan tidak bukan adalah Al Imam Ali Zainul Abidin. Nah, dia ketemu gurunya Kemudian sang guru bertanya, Ya Shibli, bagaimana nasib hajimu? Shibli menjawab, Alhamdulillah wahai guru, nasib hajiku dalam izin Allah, aku bisa lakukan dengan baik. Yang wajib, yang rukun, yang sunnah, semuanya aku kerjakan. Jadi bukan yang rukun saja dengan yang wajib dikerjakan, sampai yang sunnah-sunnah tidak ketinggalan untuk dikerjakan sesuai dengan aturan manasik haji yang aku dapatkan pelajaran dari engkau wahai tuan guru si guru sunnah kata guru bagus bagus wahai sibri tapi apa boleh aku bertanya ke sibri beberapa pertanyaan tentang manasik haji akhirnya kata si murid salma syiddah Silakan kau tanyakan wahai tuan guru apa yang ingin kau tanyakan. Nah, mulai bertanya sebelum sih, waktu kau keluar dari Madinah menuju Mekah, apa kau singgah di Miqat? Sibril menjawab, ya. Aku singgah di Miqat. Lalu kata si guru, kemudian apa yang kau lakukan di Miqat? Sibril cerita, di Miqat aku tanggalkan pakaianku yang aku pakai dari Madinah kemudian aku mandi sunnah ikhram membersihkan diri setelah itu aku memakai pakaian ihramku aku lanjutkan dengan sholat sunnah ihramnya dua saat dan setelah itu aku tanjakan bahwa bahwa aku berihram untuk menunaikan ibadah haji Selanjutnya aku berangkat menuju Arafah sambil memperbanyak pembacaan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kata si guru, Alhamdulillah. Bagus ya Siti. Tapi aku mau tanya ya Siti. Pada saat kau tanggalkan kau punya pakaian untuk mandi sunat ihram, apa saat itu kau tancapkan di sanubarimu, di jiwamu, dalam dirimu, bahwa yang kau tanggalkan itu bukan sekedar pakaian zohir yang kau lihat, bukan sekedar pakaian yang tampak oleh mata. Apakah saat itu kau tancapkan dalam dirimu? Begitu kau buka pakaianmu, kau tanggalkan pakaianmu, saat itu kau tancapkan dalam dirimu. Ya Allah, aku datang ingin menaikkan ibadah haji, ingin menghadap engkau, ingin memenuhi panggilan dan undanganmu. Aku datang dari negeriku ya Allah dengan memakai pakaian maksiat, pakaian yang penuh dengan kotoran maksiat, pakaian yang penuh dengan lumpur dosa. Ya Allah, aku tancapkan tekad dalam diriku. Begitu aku buka tidak akan pernah aku kenakan lagi. Sibri terdiam, Pak. Sibri terdiam, Bu. Dia gelengkan kepalanya. Tidak, wahai guru. Kemudian sebelum melanjutkan lagi, Ya Sibri, pada saat kau mandi sudah ehrom, begitu air yang kau gunakan menetesi, membasahi kau punya tubuh itu kau tancapkan dalam dirimu harapan kepada Allah. Ya Allah, karena aku selama ini memakai pakaian rakyat badanku kotor penuh lumpur dosa ya Allah. Maka dengan mandi sudah ihram ini ya Allah, bersihkan badanku ini dari segala Jibri menggelengkan kepala. Tidak, Tuan Guru. Kemudian gurunya langsung melanjutkan lagi. Wahai Jibril, lalu bagaimana dengan pakaian eh ihrammu? Pada saat kau memakai pakaian eh ihrammu yang serba putih, dua hal, tanpa jahitan, tanpa jahitan, apa kau paham maksudnya ya Jibril? Berarti begitu kau memakai pakaian yang warna serba putih tanpa jahitan berarti saat itu untuk engkau mensucikan diri dari lumpur dosa lumpur maksiat kau harus siap untuk menanggalkan kesenangan duniawi kau harus siap untuk meninggalkan segala kemewahan duniawi baju ihram yang tanpa jahitan tanpa keindahan sederhana itu perlambang kalau kau tidak akan rakus dengan dunia bahkan dia sibri pada saat kau sudah menangkapkan niatmu setelah kau lakukan sholat dua rakaat sunnah ihram di mana lewat sholatmu kau makin memulakan tekad untuk melepaskan kesenangan dunia duniawiyah hanya untuk mendapatkan kesenangan ukhrawiyah melepaskan kesenangan dunia untuk mendapatkan kesenangan akhirat kemudian begitu kau tangkapkan niat ihram ya sibri itu kau tahu kau tidak boleh memotong kukup lagi kau tidak boleh mencukur rambut lagi kau tidak boleh memakai minyak wangi lagi <clears throat> kau tidak boleh tidak boleh untuk melakukan hubungan intim dengan istri lagi sehingga selesai kau punya manasik Ya Sibli apa kau sadar kenapa kau tidak boleh memotong kuku memotong rambut, nggak boleh berhubungan dengan istri. Sebagian larangan ihram tersebut ada yang selesai pada saat tahallul yang pertama. Sedangkan sisanya ada yang selesai pada saat tahallul yang kedua, saudara. Nah sekarang yang ditanya oleh si guru, apa kau sadar saat kau tidak boleh memotong kuku, kau tidak boleh memotong rambut, kau tidak boleh memakai wangian, itu sebagai bentuk kesiapanmu untuk melepaskan segala kesenangan dunia dan keindahan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Artinya untuk mendapat ridha Allah, kau siap melepaskan kesenangan duniamu, melepaskan jabatanmu, kekuasaanmu, kekayaanmu, bahkan jiwa ragamu sekalian. Apa kau tancapkan itu? Sibri menggelengkan kepala. Pak. Bu, lalu apa kata si guru ya Sibri kau belum ke kau belum mandi sudah ihram kau belum memakai pakaian ihram kau belum menangkapkan niat ihrammu ya Sibri belum Sibri tertunduk sedih pak tidak terasa air matanya menetes sedih ternyata apa ditanyakan oleh si guru satu pun tidak dilakukan oleh sibri tadinya. Akhirnya si guru menghibur, ya sibri sudahlah, maka dapat apa yang telah berlalu biarkan dia berlalu. Saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ke depan pertanyaan yang aku tanyakan ada yang kau terkata. Sibri mempersilahkan gurunya untuk melanjutkan pertanyaan. Nah ini gurunya bertanya ya sendiri Setelah kau tingkatkan niat ihram tadi Engkau berangkat menuju Arafah Di Arafah sendiri Engkau duduk bersimpu, berzikir Berdoa, istighfar Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa betul begitu? Manusia sibri menjawab Betul Tuhan guru Aku kerjakan semua syarat rukun dan kewajiban bahkan yang sunnahnya satu pun tidak aku luputkan kata si guru bagus lalu aku mau bertanya ke si pada saat kau duduk di padang Arafah kau lihat di sekelilingmu seluruh jamaah haji dari berbagai macam suku bangsa warna ada yang sultan, ada yang rakyat biasa, ada yang ulama, ada orang awam sederhana saja. Ternyata mereka semua dalam pakaian yang sama, tujuan yang sama, dan saat itu raja tidak kelihatan kekuasaannya. Orang kaya tidak kelihatan kekayaannya. Tidak. Semua dalam pakaian yang sama dengan tujuan yang sama untuk memohon ridho dan pengampunan dari Allah. Nah, apa saat itu kau sadar ya sibri? Pada saat kau duduk, seharusnya kau merenung. Ya Allah, dengan apa yang aku lihat di padang Arafah ini, ternyata semua manusia ini sama ya Allah. Tidak ada perbedaan di antara kami kecuali dengan takwa kepada Engkau ya Allah. Ternyata semua di hadapanmu sama ya Allah yang membedakan mereka adalah takwa kepada engkau ya Allah kalau aku sudah lihat pelajaran semacam ini di padang Arafah aku duduk bersimpuh maka aku tancapkan tekad dalam dadaku ya Allah mulai hari ini aku tidak boleh lagi memakai pakaian ketakaburan pakaian kesombongan pakaian merasa diri lebih besar dari orang lain pakaian merasa diri lebih mulia dari orang lain pakaian merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ya Allah, aku tanggalkan pakaian takabur, pakaian kesombongan, dan aku akan ganti dengan pakaian tawadu, dengan pakaian rendah hati, dengan pakaian persamaan di antara hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Apa kau tancapkan itu ya Sibri? Sibri menggerakkan kepala lagi ibu. Sibri menggalingkan kepala lagi Pak. Ternyata Sibri tidak lakukan itu. Kemudian si guru melanjutkan lagi baik ke ya Sibri. Selesai kau dari padang Arafah. Begitu matahari terbenam, engkau berangkat menuju Musdalifah. Di Musdalifah kau akan bermalam hingga lewat tengah malam. Nah, kemudian di padang Musdalifah, apa kau kumpulkan batu-batu kerikil? yang nanti akan kau gunakan untuk melontar, untuk melontar di padang Mina, baik untuk jumroh akobah saja di hari yang pertamanya, yaitu pada hari raya, ataupun lontaran-lontaran pada ayam tasrik untuk jumratul ula, jumratul musto, dan jumratul akobah. Apakah kumpulkan itu batu kerikil ya Sibri. Sibri mengangguk. Betul, Tuan Guru. Aku lakukan itu semua sesuai dengan aturan syariat manasiknya. Bagus kata si guru. Lalu aku bertanya ke si apa di malam yang hening tersebut, di malam yang tenang tadi, di malam di tengah padang pasir yang luas, di malam di tengah padang musdalifah, apa saat itu kau merenung? Setelah kau buka pakaian maksiat, kau ganti dengan pakaian takwa. Setelah kau buka Pakaian takabur kau ganti dengan pakaian rendah hati. Setelah kau lakukan itu semua, apa kau sadar bahwa setan tidak akan membiarkanmu? Bahwa setan akan terus menggodamu, mengganggumu, dan menyesatkanmu. Bahkan hawa nafsumu pun akan terus akan terus didorong oleh setan untuk mengikuti kehendaknya. Kau sadar ya Sibri, kalau kau melepaskan pakaian maksiat, memakai pakaian takwa, melepaskan pakaian takabur, memakai pakaian tawadu, tantangan akan siap menghadangmu. Tantangan akan siap menghancurkanmu. Karena semakin bertakwa, ujiannya akan semakin hebat. Semakin beriman, tantangannya akan semakin dahsyat sudah. Si dia Kemudian si bertanya, dan waktu kau umur itu batu kerikil, apa kau tahu makna dari ya sibri? Kau ambil itu batu kerikil sebagai simbol di hadapan Allah, sebagai pernyataan sikap, sebagai pengekspresian kesiapanmu untuk melawan segala tantangan. Ya Allah, batu kerikil ini aku kumpulkan sebagai kesiapanku kalau setan datang menggoda aku akan hancurkan dia dengan senjata yang aku punya batu-batu kerikil yang aku ambil daripada musdalifahku Masya Allah jadi bukan sekedar mengutin batu saja Pak Bu kalau mengutin batu saja di Jepang juga banyak ada apa di musdalifah kita mengutin kerikil ada apa di sana ada makna di balik itu saudara. Karena besok pagi harinya orang yang bikin haji akan masuk ke padang Mina langsung menuju Jumlah Aqabah dia akan melakukan setan di sana. Dia harus punya perbekalan, dia harus punya persiapan, dia harus punya persenjataan sebelum berhadapan dengan setan yang akan menghalang dan mengganggunya. Jadi padang musdalifah, padang menenung, Padang berpikir, Padang mempersiapkan diri untuk maju ke medan tempur yang tantangan yang akan lebih hebat dan dahsyat lagi. Maka tanya ya Sible, apa kau tangkapkan itu dalam hatimu? Ya Allah, batu-batu kerikil ini aku kumpulkan sebagai persiapan diriku untuk perang melawan iblis, melawan setan, melawan hawa nafsu. Sible jalan ke Tidak, Tuhan guru, si mulai tersebut mulai nangis karena ternyata ternyata satu persatu persoalan yang ditanya oleh gurunya si tidak lakukan sedih sedih kalau tadi sekedar air mata kali ini dia mulai terisak nangisnya tidak tuan guru kemudian ditanya lagi oleh gurunya baik ya si lalu gimana dengan pagi harinya itu kau turun ke Mina, langsung kau datangi Jumratul Aqabah. Apa kau melangkah? Kemudian Sibri menjawab, betul Tuhan Guru, aku melontar di Jumratul Aqabah dalam tujuh kali lontaran. Setelah aku selesai melontar, Tuhan Guru, yaitu aku cukur, aku punya rambut. Aku potong, aku punya rambut dan tidak lupa aku membawa sembelihan aku sembeli hewan yang aku bawa yang sudah aku siapkan kata si guru bagus ya sini sekarang aku bertanya pada saat kau dijumlah aku kau ambil itu batu kau lontarkan bismillah kau tancapkan dalam dirimu ya Sibli. Kau bukan sembarang melontar Tapi begitu kau melontar, berarti saat itu kau sudah mencetuskan untuk perang lawan setan. Perang lawan kemungkaran dan kebatilan itu mudah. Lalu bagaimana kalau kesiapan berkorbanmu? Karena kalau kita mau lawan setan, lawan kemungkaran, lawan kebatilan, kita mesti siap berkorban. Berkorban harta, berkorban nyawa, <coughs> harus siap. Nah, karena itu ya Siti. Pada saat kau cukur rambutmu, kemudian rambut itu kau berikan di hadapan Allah, apa kau ikrarkan dalam dirimu? Ya Allah, hari ini rambutku yang aku potong untukmu ya Allah. Rambutku yang aku gunting ya Allah. Maka untuk melawan setan, melawan iblis, melawan kematian, melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan. Besok ya Allah, bukan lagi sekedar rambutku yang aku siap berikan kepada engkau. Tapi harta bendaku, jiwaku, yang di kepala lagi ibu nangisnya makin hebat jadi bukan cukur rambut sebarang nyukur rambut nyukur rambut ada pengertian hari ini rambut yang kita kasih kepada Allah yang dipotong nggak sakit tapi besok leher kita siap kita berikan kepada Allah untuk melawan segala kemungkaran jadi Allah udah ingetin loh nggak cukup cuma Allah Akbar perang lawan kemungkaran siap berkorban tidak buktikan potong rambut berikan kepada Allah nah kemudian potong leher hewan sembelihan begitu darah hewan itu terpuncak ke bumi si guru berkata lagi kepada si beli ya si beli saat kau potong hewan sembelihanmu saat kau hewan sembelihanmu puncak membasahi bumi apa saat itu kau ikrar di hadapan Allah ya Allah untuk melawan siap untuk berjuang, untuk berkorban. Kalau hari ini rambutku yang aku berikan kepada menangis menjerit begitu hebat ya Pak. Gemeter badannya, hampir pingsan di buat. Murid-murid yang lain mencoba memegang sibri, menenangkan sibri, nangis, hebat nangisnya. Si guru tenang, melihat sibri yang sedang sedih. Sedih, penuh pingsan sudah tentang manasik haji yang baru dijalankannya. Akhirnya begitu nangisnya sudah mulai reda, si guru minta izin lagi. Ya si Sigri, apa boleh aku masih bertanya? Jadi si guru bukan lagi ngajarin si Bri aja, tapi ngajarin yang lain juga yang hadir. Si Bri siap mendengarkan kembali. Kau siap untuk mendengar lagi ya si Bri? Si Bri mengangkat kepala. Akhirnya si guru bertanya, ya si Bri, mudah-mudahan di bagian berikut ini yang kau tanyakan. Jadi dari pertanyaan pertama sampai yang barusan belum ada dikerjain di sini. Tapi masih ada kesempatan pertanyaan ke depan. Yang mudah-mudahan si Sipri masih bisa mengerjakannya atau pernah dikerjakannya. Dan nah, kemudian si Sipri bertanya baik ya Sipri. Setelah kesembeli hewan kurbanmu, hewan sembelihanmu, engkau berangkat ke Mekah ke Al Masjidil Haram sampai sana kau lakukan kau ifadah. Apa betul begitu? Betul. betul. Begitu kau tua tujuh kali keliling, Ka'bah harus selalu ada di sebelah kirimu. Jangan menghadap ke Ka'bah selama keliling kecuali kalau kaki sedang dalam keadaan tidak bergerak jalan. Kalau kaki sedang diam, lagi keliling boleh kita menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau lagi keliling lagi jalan, itu kita punya badan itu harus terus menghadap ke depan dan kapal harus selalu ada di sebelah kiri. Ini aturannya. Nah, tapi saya bukan mau jelaskan ini dulu. Karena kalau aturan saya mau jelaskan, saya mesti bicara dengan dari awal lagi. Nah, yang menarik, Sibri ditanya kan, waktu kau keliling tujuh kali putaran, selesai, apa kau sholat kemudian sunnah tawakuf? Sibri menganggukkan kepala. Lalu setelah itu apakah undangan kesempatan mampir ke Ismail? Si Beli bukan kepala. Lalu setelah itu ya si Beli, apa kau capek? Capek, lelah, habis bawah pak, bu, oh, capek. Betul tuan guru. Lalu untuk menjalankan lelahmu, apa kau datang sumur samsam? Betul tuan guru. Lalu apa yang kau lakukan di sumur samsam? Dan apa yang kau lakukan setelah itu? Si Beli cerita, dia minum air samsam, cuci muka dengan air samsar, dia wudhu dengan air samsar, badannya segar lagi kemudian dia berangkat ke tempat sang mulai dia melakukan sang dari sofa ke marwah tujuh kali pulang pergi saudara nah kemudian si guru mengatakan baru sini, kau lakukan semua sesuai aturan sekarang aku mau bertanya ke sini pada saat kau mengelilingi Ka'bah apa saat itu kau lihat di kanan kirimu, depan belakangmu berapa banyak umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia, penjuru negeri. Mereka rame-rame melakukan langkah yang sama. Walaupun di antara mereka ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, akibat mereka mendapat dari guru yang berbeda-beda di negeri mereka masing-masing. Tapi coba kau lihat ke sini. Walaupun mereka berbeda pendapat, walaupun mereka berbeda paham, tapi mereka tetap mengelilingi Ka'bah secara bersamaan. Beraturan, arahnya sama, putarannya sama. Apa saat itu kau sadar ya Siti? Bahwa begitu kau kelilingi Ka'bah, Allah sedang mendidikmu bahwa engkau sebagai muslim tidak boleh berpecah belah akibat perbedaan pendapat. Local de julgamento, take that letakkan dalam dirimu ya Allah aku memahami pelajaran ini pelajaran tentang persatuan, pelajaran tentang persaudaraan ya Allah, ya Allah dengan toaku ini ya Allah aku tancapkan ya aku bulatkan tekad mulai hari ini aku akan tanggalkan pakaian perpecahan pakaian pertikaian pakaian permusuhan dan aku akan ganti masa orang Islam muter-muterin batu batu diputer-puterin ini orang kafir yang protes nah dalam pelajaran ini kita paham kita bukan puter sembarang muter bukan kita datang dari berbagai negeri berbagai suku bangsa berbagai warna kulit bahkan berbeda pendapat berbeda paham tapi waktu muter baru arahnya sama yang diputerin cuma satu yaitu Ka'bah Ka'bah lambang persatuan kita. Ka'bah lambang persaudaraan kita. Mau apa suku bangsa kita, warna kulit kita, adat istiadat kita, budaya dan bahasa kita, sampai pendapat dan paham kita. Selama kita min ahli maka kita bersaudara. Jadi pada saat kita mengelilingi, walaupun kita berbeda pendapat, tujuan kita tetap satu yang kita cari tetap satu yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala si beri nangis nangis kemudian gurunya mengatakan ya Sibri mestinya selesai toaf waktu kau sholat sunnah toaf kau bulatkan tekad kau kencapkan itu tentang nilai-nilai persatuan dan persaudaraan begitu juga saat kau dihijab Ismail kau panjatkan mohon doa kepada Allah karena tempat tersebut tempat dikabulkan dari doa. Lo kenapa dengan doa? Karena tak cukup kalau kau mau lawan setan sendirian. Kau harus bersama, harus bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup kalau kau sudah bersatu, kau pernah lawan setan. Setan terlalu kuat mau dilawan oleh manusia. Untuk itu, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka dari syaitan Astagfirullah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalau engkau digoda oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi, kalau kita setan kita lawan, kita perang, jangan mimpi kita menang tanpa pertolongan Allah. Jangan mimpi tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, tenaga setan lebih kuat. Setan lebih kuat, umurnya lebih panjang. Enggak pernah putus Jalan-jalan kita perang lawan setan udah kecapean. Setan masih ketawain kita, Pak Bu. Maka itu diingetin kita. Untuk perawan setan, di samping, di samping tanggalkan pakaian maksiat, pakai pakaian takwa, tanggalkan pakaian kesombongan, dan munajat kepada Allah. Mestinya kau doa, dihijab Ismail ya Allah, musuhku berat, maksiatnya berat, setannya banyak, iblisnya kuat. Tanpa pertolongan engkau, aku tidak bisa menghadapi mereka ya Allah. Jadi bu, Pak, bagaimana sering saya ulangi, usaha tanpa doa adalah sombong sedang doa tanpa usaha adalah kosong. Jadi doa dan usaha harus seiring sejalan, harus secara bersamaan kita lakukan. Insya Allah, si beri jalan kepala lagi, tidak tuan guru. Lalu bagaimana dengan air zam-zam yang kau minum ya si beri? Waktu kau minum air zam-zam, kau mesti ingat air zam-zam yang kau minum itu air mukjizat, air mulia air yang suci dan mensucikan air yang penuh kemuliaan nah begitu kau minum menghilangkan dahagamu lewat tenggorokanmu masuk ke perutmu apa saat itu kau tangkapkan ikrar dalam dirimu ya Allah dengan aku meminum air samsam ini maka mulai detik ini mulai hari ini untuk menegakkan kalimatku tubuh tidak boleh ada yang lewat tenggorokanku apalagi masuk ke perutku barang yang haram makanan yang haram minuman yang haram yang boleh masuk ke dalam tubuhku hanya makanan dan minuman yang halal apa kau lakukan itu ya sih karena kau tidak akan bisa mengalahkan iblis dan hawa Kau tidak akan bisa melawan setan walaupun kau sudah bersatu. Nggak bisa. Kalau makan dan minummu masih dari yang haram. Nggak bisa. Maka itu kalau berjuang jaga perut kita. Jangan izinkan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Si beriman Wah, matanya sudah pengurut, merah, air mata Lenggotnya sudah basah, bajunya sudah basah, dan air mata sedih. Tetap dia kepala. Kemudian bagian yang terakhir, sa'inya ditanya. Lalu bagaimana dengan sa'imu ya Siti? Dari sofa jalan ke Marwah. Dari Marwah balik ke sofa. Dari sofa ke Marwah terus sampai tujuh kali berakhir di Marwah apakah tahu ya Sibri saat itu pelajaran buatmu pada saat kau di sofa sepertinya kau lihat ridho Allah itu ada di Marwah kau lari untuk mengejar ridho Allah kau jalan eh ternyata begitu sampai di Marwah ternyata ridho Allah masih jauh dia ada lagi di sofa Kau balik lagi ke sofa. Begitu sudah sampai di sofa, eh ternyata di Allah itu ada di mana? Balik lagi kau berlari di marbah. Sampai tujuh kali pulang pergi. Tanpa merasa lelah, tanpa putus asa, dimanapun ada di Allah, kau siap untuk mendatanginya. Artinya ini pelajaran untuk menyiasati, untuk menggapai Allah. Kau tidak peduli seberapa jauhnya. Untuk mencapai ridho Allah, kau tidak peduli seberapa hebat capeknya, walaupun harus pulang pergi, walaupun harus jatuh bangun, walaupun harus berkali-kali mengalami kegagalan. Tidak peduli untuk kedahuluan pakaian kegelisahan aku tanggalkan pakaian keputusasaan aku ganti dengan pakaian sabar pakaian tabah pakaian siap untuk bangun siap mengalami kegagalan dan siap untuk memulai lagi ya Sibri menggelengkan kepala aku? singkat cerita akhirnya si guru mengatakan Ya Sibli, Ya Sibli, Ya Rizki Wahai Sibli, Wahai Sibli Wahai orang yang patut dikasihani Miskin artinya orang yang patut dikasihani Ya miskin, kesian kamu ya Sibli KPKP dalam kemekah korbankan harta benda, waktu dan tenaga. Ternyata ya Sibli, kau belum kau belum ke Arafah, kau belum ke Musdalifah, kau belum ke Mina, kau belum tawaf, kau belum sa'i ya Sibri, kau belum haji ya Sibri. Masya Allah. Nangis Sibri begitu hebat. Akhirnya dalam isak tangisnya Sibri melantangkan suaranya bersumpah. Wallahi, demi Allah, aku bersumpah kepada Allah tahun yang akan datang. Jika aku panjang umur Allah beri kesempatan, maka aku akan tunaikan lagi ibadah haji dan aku tidak akan luputkan pengajaran yang aku dapatkan hari ini. Dan akhirnya Allah kabulkan sumpah dan doanya. Tahun berikutnya Sibri berangkat lagi mulai ibadah haji, agar dunia semua dilaksanakan. Bahkan lo ternyata begitu beliau renungkan jadi beliau lebih hati-hati. Begitu ke mikot, beliau renungkan. Kenapa saya ke mikot? Ada apa dengan mikot? Begitu buka lagi mandi sungai ihram, beliau renungkan. Kenapa saya buka? Ada apa dengan masjid yang dibuka? Begitu mandi, beliau renungkan. Kenapa saya harus mandi? Jadi setiap langkah mana saya, dia pikirkan. Dia renungkan. Akhirnya jutaan hikmah dan rahasia beliau dapatkan dari manasik hajinya. Jauh lebih banyak daripada yang diajarkan oleh gurunya. gurunya yang ngajarin sedikit, ternyata dia bisa dapat yang lebih banyak lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan yang sudah terlanjur bikin haji, tapi ternyata nggak seperti yang diajarkan oleh gurunya sibri, Jangan putus asa Jangan, jangan putus asa. Karena selama haji kita lengkap syarat dan rukunnya haji kita tetap sah. Jadi jangan sampai ada ibu yang merasa, wah, saya udah haji belum. cuma haji saya kayak haji si ibu ini. Saya nggak renung sana, nggak renung sini. Wah kalau gitu haji saya nggak sah dah. Enggak bu, enggak. Haji ibu, haji bapak, selama lengkap syarat dan rukunnya tetap hanya yang disampaikan oleh si guru tadi satu pelajaran untuk mengambil ibadah haji yang lebih sempurna tahu hakikatnya tahu maknanya tahu tujuan dan maksudnya sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan haji mabrur nah, lalu gimana nih Beb? kalau udah terlanjur begini nih apa perlu bikin haji lagi? nah kalau ada rezeki kenapa tidak? betul? duit kamu duit yang udah gak punya lagi belum terlambat nanti di rumah ibu kalau ada waktu perlu iya ya dulu saya haji ke Arafah kenapa saya ke Arafah ya merenung merenung kenapa begini kenapa begitu nah artinya walaupun sudah haji hajinya sudah lewat tapi tafakur dan renungannya tetap tidak lewat bu betul nah karena itu saya katakan jangan putus asa tetap hajinya selama syarat dan rukunnya lengkap, sempurna, hajinya sah. Nah, itu bagi yang sudah haji. Lalu bagi yang belum haji bagaimana yang mau berangkat haji deh? Nah tolong yang saya sampaikan ini jadikan bekal. Nah nanti begitu mau, mau ke Arafah ingat kenapa begini, kenapa begitu. Nah daripada ngomongin arisan dulu, sekarang begitu lagi tawaf ngomongin eh arisan dari kapan ya? Karena kita renung, renung, kita baca zikir, baca doa, baca munajat sambil kita akan banyak mendapatkan hikmah jauh lebih banyak daripada yang saya lakukan pada hari ini. Ini yang saya terangkan sedikit, sedikit. Tapi kalau ibu mau renung, bapak mau renung, mau terfakur, bapak dan ibu akan mendapat jauh yang lebih banyak lagi. Karena dalam ibadah haji merupakan lautan hikmah, samudra rahasia yang penuh pelajaran buat kita semua. Insya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam ceramah saya pada kesempatan itu siang hari ini, Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk bapak dan ibu yang sudah menunaikan ibadah haji maupun yang angkat yang akan berangkat haji, termasuk anak-anak muda kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk haji. Insya Allah hari ini akan tetap diingat dan dikenal untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah hajinya insya Allah Allahumma lakal wa lakal syukru برحمتك يا ارحم الراحمين نسالك الصحه والعافيه والسلامه في الدين والدنيا والاخره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والغادر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا سفرنا من بلادنا هذا إلى البلاد المقدسة